Karena memang Allah telah memperkenalkan dirinya baik dengan seluruh bentangan makhluk yang ada di hadapan kita dan termasuk bahkan diri kita sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah terhadap diri kalian sendiri jasad yang telah Allah ciptakan bagaimana dari awal penciptaan dan hal-hal yang berkaitan dengan diri kita apakah kalian tidak melihat memperhatikan sehingga akan muncul perenungan-perenungan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan lebih daripada itu semuanya dengan rinci Allah akan perkenalkan kepada kita dengan nama-nama dan sifat-sifat melalui kitab yang diturunkan oleh Allah yang disampaikan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan kecintaan rinduan kita kepada Allah yang semakin besar. Karena munculnya kecintaan dan kerinduan seseorang disebabkan semakin mengenalnya kepada yang dia cintai dan dia rindukan. Sehingga berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimallahu taala wal mahabbatu wasyauqu tabi'un li ma'rifatihi wal ilmi bih Kecintaan dan kerinduan itu mengikuti sejauh mana pengetahuan ilmu seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fakullama kanal ilmu bihi atam kanat mahabbatuhu akmal. Ketika pengetahuan ilmu seseorang tentang Allah itu sempurna, maka kecintaannya pun akan sempurna. Faman kana yu'minu billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa bi a'raf kana lau ahab. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah mengimani nama-nama dan sifat Allah dan dia terhadap nama-nama dan sifat Allah sangat mengenal maka ter, uh, maka dia pun terhadap Allah akan lebih mencintai wa kanat ladzatuhu bil wusul ilaihi wa mujawa wa mujawaratuhu wa nadhru ila wajhi wa sima'i kalamihi atam dan kelezatan seseorang adalah ketika dia telah sampai pada tingkatan hati ini sampai kepada Allah bisa merasa bersanding bersama dengan Allah yang puncaknya nanti adalah ketika dia betul-betul melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai puncak kenikmatan alul jannah dalam jadi janahnya. Sehingga orang yang mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, sekalian, diharapkan dia benar-benar hatinya akan sampai pada tingkatan bersanding kepada Allah, mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah di dunia dan itu akan melahirkan kelezatan dalam kehidupan. Sehingga berkata seorang salaf, "Kharaju minad dunya walam yaduku atyaba ma fiha wa ahla." Banyak manusia yang mereka keluar meninggalkan dunia alias mengalami kematian tetapi ternyata sampai matinya dia belum sempat merasakan sesuatu yang paling lezat, yang paling nikmat. Padahal manusia dengan semua kehidupannya rata-rata mengejar kenikmatan dan kelezatan. Dalam bentuk apapun, sehingga tidaklah dia mendengar sesuatu yang menawarkan kelezatan dan kenikmatan. Pasti akan dia kejar. Saatnya dia ada waktu dan kesempatan serta ada kemampuan. Tetapi ternyata semua orang yang mengajar kelezatan sampai matinya tidak pernah mendapatkan kelezatan hakiki yang mereka kejar-kejar. Sehingga ketika ditanya siapa itu yang dimaksudkan dengan Atiyaba ma fiha wa ahla, katanya adalah ma'rifat Allah, mengenal Allah SWT. Dengan kata lain, barang siapa yang dia tidak pernah mengenal Allah dengan benar, itu pengenalan dengan hatinya, bukan sekedar pengenalan dengan ilmunya, tapi pengenalan dengan hatinya, apa yang dia ilmu itu meresap dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah merasakan lezatnya kehidupan yang hakiki. Dan dampak yang mesti kita cita-citakan, bang sekalian, adalah ketika nanti saat sakaratul menjumpai kita. Yang pada saat itu Rasulullah SAW katakan, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang mencintai barang siapa yang suka bertemu dengan Allah Subhanahu maka Allah akan suka bertemu dengan dia barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah maka dia akan benci maka Allah pun akan benci bertemu dengan dia tumbuhnya kerinduan kecintaan dan kerinduan saat sakaratul maut itu adalah rentetan dari hari-hari sebelumnya ketika seorang hamba mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala yang pada hari hari sebelumnya dia telah dibuat tenang hatinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat sakaratul maut akan datang penghabaran tentang ampunan Allah, tempat yang akan dia tempati, tentang pemuliaan Allah kepada hamba ini, maka dia pun semakin dibuat rindu untuk segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya dan ditawarkan kepada beliau untuk tinggal bersama dengan sanak keluarga, sahabat-sahabatnya, atau dia ingin bertemu dengan Allah Taala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, lebih beliau lebih memilih untuk bertemu dengan Allah dan rela dia tinggalkan semua keluarga, sahabat, sanak famili karena kenikmatan untuk bertemu dengan Allah jauh akan lebih nikmat dibandingkan dengan bersama dengan semua sahabat, keluarga, anak, istri yang itu kelezatan tersendiri di dunia tapi bertemu dengan Allah adalah kelezatan yang lebih lezat lagi. Dampaknya adalah pada saat-saat yang seperti itu. Selain kehidupan kita secara umum, semakin kita mengenal Allah, akan semakin membuat hati kita tenang, kehidupan kita nyaman. Ala bidzikrillahi taminul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Sekali rahmati Allah, pembahasan kita dari Asmaullah al-Husna kita telah melewati pembahasan atau beberapa poin pembahasan yang pertama, nama Allah itu sendiri. Yang Allah adalah dari Al-Ilah. Ini Allah zat yang berhak untuk disembah. Yang dengan mengenal Allah Ta'ala menuntut kita sekalian benar-benar mewujudkan ubudiyah yang khalisah. Mewujudkan penghambaan yang murni sehingga tidak ada satupun cabang pengambaan yang kita berikan kepada selain Allah Ta'ala karena memang selain Allah sama sekali tidak layak untuk disembah yang kedua kita dikenalkan dengan nama Allah Ar-Rab yang nama Allah Ar-Rab adalah menjelaskan tentang segala perbuatan Allah. Yang mengenal Allah Ar-Rab menjadi dalil yang terkuat untuk menuntut kita sekalian menjadi hanya menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala. Karena Allah telah menjelaskan segala kesempurnaan dirinya dengan nama Allah Arab. Yang nama Arab ini menghimpun semua nama-nama Allah satu persatu pun di dalam yaitu nama Allah Arab yang menunjukkan tentang segala kesempurnaan perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala sehingga menjadi dalil terkuat untuk mewujudkan ubudiah yang murni kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita dikenalkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang dengan nama ini kita mengetahui bagaimana luasnya ampunan Allah dan bagaimana ini sempurnanya kasih sayang Allah Ta'ala. Allah adalah arhamur rahimin. Allah adalah zat yang penyayang di antara yang paling penyayang yang ada. Dan silsilah kita dengan nama Allah ini kita diajarkan silsilah. Allah yang memiliki agama, dan Allah yang mengutus Rasulnya, maka silsilahnya rahmah. Allah adalah arhamur rahimin. Dan agama yang Allah turunkan ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, penuh dengan kehidupan yang sangat indah sehingga sesungguhnya merupakan agama yang betul-betul sangat indah. Hanya keindahan Islam ini sering sekali terhijab, tertutup, terhalang oleh penampilan kaum muslimin yang mengaku Islam. Sehingga para seorang ulama mengatakan sering sekali al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam ini sering sekali terhijab oleh kaum muslimin. Orang ingin melihat Islam, tetapi yang dilihat adalah orang yang mengaku muslim. Sehingga terkadang tidak nyambung antara pelaku Islam, yaitu orang mengaku muslim, dengan Islamnya itu sendiri sehingga akhirnya memiliki kesimpulan yang salah tentang Islam. Kalau mau melihat Islam sesungguhnya, baik itu ajaran dan orangnya, satu-satunya generasi yang mewakili tampilan Islam adalah generasi para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an itu kalau mau melihat generasi Bagaimana mereka telah dipuji oleh Allah sebagai orang yang ulaika humus sadiqun, ulaika humul muflihun, ulaika humur rasyidun. Ini semuanya menggambarkan tentang bagaimana mereka hidup dengan Islam. Akidahnya, ibadahnya, muamalah, amaliyahnya mencerminkan daripada kehidupan Islam. Adapun melihat orang sekarang yang mengaku muslim maka kita akan tertipu dan pasti akan keliru di dalam mengambil kesimpulan tentang Islam. Lawang orang Islamnya saja tidak pernah belajar Islam. Tiap hari yang dilihat hanya televisi, yang disimak itu hanya televisi, koran, majalah, Korannya tidak pernah dibuka. Bagaimana akan mencerminkan kehidupan Islam dalam kehidupannya? Lalu kita jadikan standar mereka adalah muslim, mencerminkan Islam, gak nyambung. Akhirnya banyak yang keliru memberikan kesimpulan tentang Islam. Oh Islam itu penumpah darah, suka ngebom ke sana ke sini. Islam itu suka menebar teror yang menakutkan orang. Islam itu orangnya kejam dan kasar. Ini karena yang dilihat itu adalah pemandangan yang salah yang tidak nyambung antara orang tersebut dengan Islam. Sekalian, Islam adalah rahmatan lil alamin dan agamanya adalah agama yang super indah. Demikian pula nabinya adalah nabi rahmah. Nabinya adalah nabi rahmah, nabi yang rahmah. Nabi yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Tidak ada manusia yang lebih penyayang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi menunjukkan muamalah yang terbaik baik muamalah bersama dengan sahabat-sahabatnya muslim maupun muamalah dengan orang-orang kafir, Yahudi atau Nasrani atau musyrikin Nabi memiliki muamalah yang penuh dengan keutamaan yang tidak ada yang lebih baik pada muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang masuk pada pembahasan Al-Hayyu Al-Qayyum. Di antara yang Allah kenalkan kepada kita tentang namanya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu zat yang hidup. Al-Qayyum zat yang menegakkan segala urusan. Mari kita ikuti apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala beliau mengatakan wauma ismani warada fil Quran muqtari ah, muqtarinaini fi thalathati mawadhi dua nama ini keduanya tersebut di dalam Al-Qur'an beriringan dalam tiga tempat. Di antaranya dalam ayat kursi. Ayat kursi adalah dikatakan a'dhamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling dalam kitab Allah. Nabi pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ayu ayatin a'dhamu fi kitabillah?" Tahu nggak kamu? Wai Ubay. Ayat mana yang paling agung dalam kitab Allah? Ubay pun berfikir merenung mencari kira-kira dalam soal Quran ini ayat yang paling agung apa. Lalu Ubay pun menjawab dengan menyebut ayat kursi yang ada dalam surat Al-Baqarah. Nabi pun kemudian sambil menepuk dadanya UB memberikan ucapan selamat atas ilmu yang dimilikinya. Pertanyaannya kenapa kok ayat kursi itu ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Kirim, Karena ayat kursi ini isinya dari awal sampai akhir penjelasan total tentang tauhid dan kita insya Allah pernah sampaikan penjelasan total tentang tauhid dan tauhid adalah perkara yang paling agung dalam agama ini karena semua ada dan diadakan itu dalam rangka mewujudkan tauhidullah Di antara yang ada di situ kata Al Hayyu Al Qayyum Allahu la ilaha illa huwa Al Hayyu Al Qayyum Allah itu nama Allah yang Allah ini la ilaha illa huwa tidak ada sesembahan yang sesungguhnya yang sebenarnya kecuali Dia Allah seandainya ada selain Allah yang disembah oleh manusia, maka semua sesembahan selain Allah ini adalah sesembahan yang palsu, sesembahan yang batil. Dan Allah telah jelaskan panjang lebar dalam ayat Al-Quran. Kenapa Allah adalah sesembahan yang hak yang sesungguhnya. Dan kenapa selain Allah adalah batil yang disimpulkan oleh Allah kemudian dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunillahi huwal batil yang demikian itu Allah adalah sesembahan yang hak dan seluruh yang mereka sembah selain Allah adalah sesembahan yang batil itu setelah Allah panjang lebar menguraikan Al-Qur'an Apa bukti-bukti Allah sembahan yang benar dan apa bukti-bukti selain Allah sembahan yang palsu? Satu di antara bukti bahwa Allah adalah sesembahan yang hak adalah Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum ini bagian penjelasan dari rububiyah Allah Ta'ala. Maka dijelaskan bahwa dalil yang terkuat untuk mewujudkan penghambaan yang murni kepada Allah adalah rububiyah Allah. Yang Allah satu-satunya pemilik rububiyah, pemilik perbuatan dan sifat yang sempurna yang tidak ada selain Allah yang memilikinya. Yang diantara rububiyah Allah adalah al hayu Al-Qayyum, nanti kita lihat penjelasannya. Ah, kalimat ini ada di dalam tiga ayat ayat kursi, kemudian dalam surat Al Imran, Al Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum. Surat Toha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuh Wajah manusia pada hari itu betul-betul nampak lelah nampak lelah penuh dengan ketakutan yaitu hari saat manusia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang dia sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan dan pertolongan tinggal menggantungkan yaitu karunia Allah kemudian amal-amal yang pernah dia lakukan di dunia. Hari-hari yang kata Allah yaumala yang faumalun malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika harta manusia dan anak-anak yang laki-laki yang mereka bagakan sudah tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat membawa amal-amal saleh, hati yang bertakwa yang menggerakkan dia beramal ketika di dunia. Hari-hari ketika semua manusia lari, walaupun orang yang paling dekat dengan dia, ayah, ibu, anak, saudara, semua kawan kerabat, semua lari dari dia. Saya betul-betul orang yang waktu di dunia hanya mengandalkan hartanya, mengandalkan kekuasaannya, akan menjadi penyesalan yang tidak ada habisnya. Apa yang mereka ucapkan, ma'akhna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku telah, aduhai hartaku telah tidak berguna lagi. Aduhai kasanku telah hancur binasa. Sehingga wajah-wajah manusia tertunduk, lesu, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketegangan, saat mereka akan menghadapi pengadilan Sang Maharaja yaitu Allah Subhanahu wa taala Allah yang Al-Hayyu Al-Qayyum Allah zat yang maha hidup dan maha menegakkan urusan sendiri Mari kita lihat penjelasan tentang Al-Hayyu dan penjelasan tentang Al-Qayyum Beliau mengatakan di sini Wasmuhu tabaraka wa ta'ala al-hayyu. Nama Allah al-hayyu. Fihi isbatul hayah. Sifatan lillah. Nama ini adalah menetapkan sifat Allah al-hayah. Ini yang kemarin sering kita sampaikan. Setiap nama Allah itu sekaligus mencerminkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama yang tidak mencerminkan sifat itu bukan husna. Namanya umpamanya kalau Jawa umpamanya budi luhur. Namanya budi luhur. Itu mestinya Masya Allah akhlaknya sangat luhur. Masya Allah luar biasa. Ya ini akhlak sifat perangainya. Tapi namanya budi luhur. Ternyata Tampilan hari-hariannya belas. Mampu budi saja enggak. Sehingga Masya Allah ancur-ancuran tampilannya itu. Murakabal. Itu namanya nama tidak mencerminkan sifat dan itu bukan khusna. Adapun Allah Subhanahu wa taala setiap namanya mencerminkan sifat yang sempurna dari nama Allah tersebut. Wahia yaitu hayatun kamilatun kehidupan yang mencerminkan kehidupan yang sifat Allah di nama Allah Al-Hayyu adalah kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurnanya Allah itu yang bagaimana? Laisat masbuqatan bi adam. Allah tidak diawali dari tidak ada. Sedangkan kita semuanya ini kehidupannya diawali dengan ada. Sehingga orang sering tanya, Bapak lahir tahun pinten? Artinya ada di dunia sejak tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Ada di dunia sejak tahun berapa? Oh, saya lahir tahun 1900 sekian. Artinya sejak saat itu mulai ada di dunia. Sedangkan Allah kehidupannya tidak diawali dengan tidak ada. Wala zawalun wa Dan tidak Allah tidak akan menemui fana. Tidak akan menemui kehancuran. Semua kita akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di kehidupan ini, alam semesta ini akan mengalami kehancuran illa wajah kecuali wajah Allah artinya kecuali Allah taala semua akan mengalami sehingga Allah hidupnya tidak berakhir dengan kehancuran. Walayak tariha naksun wa aibun. Dan kehidupan Allah itu tidak dihinggapi dengan kekurangan aib, tidak ada cacat, dan kekurangannya sama sekali. Rabbuna wa taqdasa an dhalik. Allah bersih total dari segala kekurangan-kekurangan. Maka Allah Allah bukan hanya menjelaskan yaitu apa yang bertentangan atau Allah bukan sekedar meniadakan apa yang bertentangan dari sifat sempurnanya Allah tetapi Allah juga menjelaskan bersihnya dari semua kekurangan-kekurangan. Umpamanya hidup, al hayyu Tidak hanya Allah membersihkan dari sifat mati. Oh Allah hidup yang tidak mati. Tapi Allah juga menjelaskan tentang pensucian Allah dari semua sifat yang akan mengurangi sempurnanya kehidupan Allah Ta'ala. Contohnya, la al Allah layu la ta'khudu sinatun wala naum. Allah tidak terserang ngantuk apalagi tidur. Kalau kita ini manusia, nggak ada yang tidak terkena ngantuk dan tidak ada yang tidak ya ini tidur. Semuanya terserang ngantuk dan tidur karena itu kesempurnaan manusia. Kalau tidak bisa ngantuk dan tidak tidur, nanti malah dibawa ke Sarjito. Karena pasti akan banyak masalah, akan banyak heng-hengnya. Untuk menormalkan itu mesti harus bisa ngantuk dan bisa tidur. Itu kehidupan manusia. Eh, adapun bagi Allah itu aib. Maka Allah bersihkan semuanya. Sehingga Allah kehidupannya sempurna hayatun tastalzimu kamalu sifatihi subhanahu min ilmi wa sam'i wa basarihi wa qudratihi wa iradati wa rahmati kesempurnaan hidupnya Allah itu melazimkan sempurnanya ilmunya Allah, sempurnanya pendengaran Allah, sempurnanya penglihatan Allah, sempurnanya kudrah kekuasaan kemampuan Allah, kan Allah sehingga total menunjukkan kehidupan yang sempurna. Dan yang seperti ini yang layak untuk disembah. Yang seperti ini yang layak untuk disembah. Oleh karena itu, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengingatkan kepada sang ayah yang menyembah kepada patung-patung, apa katanya ya abati? Lima tak butuh mala yasma wala yubsir wala yukhni anka syai'an. Wahai ayahanda, kenapa sih kok ayah menyembah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada ayah? Beda dengan Allah Ta'ala yang menjelaskan tentang sifat sempurnanya. Sehingga Beliau katakan waman man hadha wa min hadha wa man hadha sya'nu huwa alladhi yastahiqu ayyubat. Yang memiliki keadaan seperti inilah yang layak untuk disembah. Karena sembahan mesti dia sempurna segala-galanya. Kama qala Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman. Wa tawakkal alal hayyil la yamut. Hmm. Bertawakalah Anda kepada Allah zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Sehingga menyerahkan diri kita total kepada zat yang tidak mati, hidupnya tidak mengenal mati, kita akan tenang. Kalau kita menyerahkan diri kita, harta kita, atau apa yang kita serahkan yang dia terancam mati, Tentu kita pun tidak akan tenang, tidak akan sempurna ketenangan kita. Wong dia terserang mati. Jangan-jangan begitu diserai malah dia langsung mati. Ini gak akan membuat dia nyaman. Ah, Allah Ta'ala ketika memerintahkan manusia itu bertawakal kepada Allah menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala karena Allah memang zat yang tidak zat yang hidup yang tidak pernah akan mengalami yaitu kematian. Oleh karena itulah ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di antara pidatonya saat membangkitkan para sahabat yang sedang dilanda kelesuan berat dan gelap hati dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semua dalam keadaan tidak ada ibadah yang bisa berbicara Bahkan Umar saking kalutnya mengancam kepada para sahabat yang lainnya, barang siapa mengatakan Muhammad telah mati, akan aku potong kaki-kakinya. Maka Abu Bakar pun mulai pidato setelah melihat dan memastikan wafatnya Rasulullah yang mulia. Ayuhannas, wahai manusia, mangkana ya'budullaha man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wahai manusia barang siapa menyembah Muhammad Muhammad telah wafat barang siapa menyembah Allah Allah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mengalami kematian lalu beliau bacakan ayatnya wa ma Muhammadun illa rasulun qad halat min qabli rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul dan telah berlalu para rasul utusan Allah yang lainnya dan juga telah mati apakah seandainya Muhammad itu mati atau terbunuh kalian akan kembali murtad Baru para sahabat seakan-akan itu kepalanya diingatkan. Ayat ini seakan baru turun padahal telah mereka dapatkan sekian lama. Saking gelapnya suasana, kehilangan orang yang paling dia cintai selama ini. Eh, Allah al-hayyul la yamut. Allah adalah zat yang hidup yang tidak mengalami kematian. Kemudian Beliau mengatakan amal hayyul ladzi la yamut awil mayyit awil mayyit alladhi huwa laisa bihayyin awil jamat alladhi laisa bihayatun aslan faqulu haula la yastahiquna minal ibadah syai'an it al mustahiqqu laha huwa Allah al hayyul ladzi la yamut Yang iya. disembah itu adalah dat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Adapun yang hidup tapi nanti akan mati atau bahkan sudah menjadi mayit yang mati yang tidak ada kehidupan awil jamat atau benda padat yang tidak ada kehidupan padanya yang memang asalnya tidak ada kehidupan maka semua yang hidup tapi akan mengalami mati atau yang bahkan sudah mati, atau yang memang tidak ada kehidupan sama sekali, ini semuanya tidak berhak untuk mendapatkan ibadah sedikit pun. Yang berhak diibadahi adalah yang mereka yang hidup yang tidak pernah mengalami mati dan itu hanya Allah taala. Dan itu hanya ada pada Allah taala. Maka Allah pun mengatakan huwal hayyul huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlisina lauddin alhamdulillahi rabbil alamin dialah Allah al-hayyu zat yang hidup yang tidak pernah mengalami kematian dengan kehidupan yang sempurna Allah yang seperti inilah la ilaha illa yang tidak ada ilah selain Allah tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali dia Allah Lalu perintah Allah setelah kita tahu yang memiliki kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Fad'uhu beribadahlah kamu kepada Allah dalam keadaan bagaimana mukhlisina lahudin murnikan ibadahmu kepada Allah semata. Karena memang selain Allah nggak ada yang pantas diibadai sehingga jangan ada satu pun ibadah yang ditujukan pada selain Allah karena memang Allah yang berhak untuk diibadai selain Allah tidak berhak karena yang menyandang kesempurnaan itu hanyalah Allah taala alhamdulillahirabbil alamin segala pujian totalitasnya itu hanya untuk Allah rabbul alamin waqad kana min du'a sallallahu alaihi wasallam sekalian di antara doa nabi yang juga di dalamnya kandungannya adalah penyebutan tentang kehidupan Allah Taala adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma laka aslamtu, wabika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wabika khasamtu. Allahumma inni a'udhu bi izzatik La ilaha illa anta antudhilani Antal hayu alladhi la yamud Wal jinnu wal insu yamutun. Ini doa, ini doa kira-kira dibaca kapan ini? Hmm? Kapan, Pak? Pak Aris? Pagi sore. Yang lain? Ada afkar soba masanya ini enggak? Yaitu diantaranya menjelang tidur menjelang tidur, saat mau tidur, membaca diantaranya doa ini. Atau ini dibaca pada kesempatan yang dijelaskan tentang bacaan doa ini. Allah malak aslam tu. Ya Allah, hanya kepada engkau aku menyerahkan diriku. Allah malak aslam tu. Ya Allah, hanya kepada aku engkau aku menyerahkan diriku. Wabika aman tu. dan kepada Engkau aku beriman. Wa alika tawakkaltu dan hanya kepada Engkau ya Allah aku bertawakal, menyerahkan total urusan kehidupanku. Wa ilaika anabtu dan hanya kepada Engkau ya Allah aku kembali. Ya ini kembali begitu kepleset kembali lagi terus kembalinya kepada Allah taala. Wa bika khasamtu ya Allah Hanya karena engkaulah aku mengadakan permusuhan. Artinya, aku bermusuhan atau aku berdamai itu karena Allah Ta'ala. Sehingga ini dikatakan dengan sekuat-kuat iman. Awthaku ural iman al-hubbu filah wal bukhdu filah. Sekuat-kuat tali iman adalah yaitu kecintaan dan kebencian karena Allah. Ada orang membangun cinta dan benci tapi bukan karena Allah. karena seseorang, karena kepentingan dunia. Ini enggak ada keutamanya. Yang ada keutamanya itu membangun cinta dan benci karena Allah Taala. Dia pukulkan tangannya atau tidak pukulkan tangannya karena Allah Taala. Nabi kalau urusan dirinya pemaaf. Kalau sudah menyangkut tentang ya ini ya ini berkaitan dengan urusan dirinya Maka Nabi sangat pemaaf. Tapi kalau berkaitan dengan urusan Allah, agama Allah, Nabi tidak pemaaf. Sehingga marah dan bencinya, suka dan citanya, ini cinta dan bencinya itu adalah karena Allah. Ini yang punya keutamaan. Dan ini akan menghasilkan kesempurnaan iman. Sehingga betul-betul Kehidupan dia adalah kehidupan yang senantiasa dihidupkan dengan iman. Hati dia diwarnai dengan keimanan. Allahumma inni a'udhu bi'izzatik. Ya Allah aku berlindung. Ya Allah aku berlindung dengan kemuliaanmu. Dengan kemuliaanmu ya Allah. La ila ila anta yang tidak ada sembahan kecuali engkau. Antudillani aku berlindung dari penyesatanmu kepada. Ini agar jangan sampai dia orang yang sesat hidupnya. Karena melakukan sebab-sebab ketersesatan hidup. Antal hayyul ladhi la yamut. Ini. Yang menjadi uh, yang menjadi bagian pembicaraan adalah ini. Antal hayyul ladhi la yamut. Wal jinnu wal insu yamutun. Engkau adalah dat yang hidup. yang tidak mengenal mati, sedangkan jin dan manusia semuanya yamutun, semuanya mati. Yang paling sombong angkuh dengan kekuasaannya mati, seperti Fir'aun. Yang paling suge melegedu sehingga pamer kekayaannya mati, seperti Korun. Semuanya mereka mengalami kematian kecuali Allah yang tidak mengenal kematian sehingga hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ini nama Allah Al-Hayyu sehingga Allah pemilik kehidupan yang sempurna sehingga kalau kita nyembah Allah itu mantep memang yang kita sembah dan yang hidup yang tidak mati yang kehidupannya sempurna total. Adapun nama Allah Al-Qayyum wa ismuhu tabarak wasmu tabaraka wa ta'ala Al-Qayyum adapun nama Allah Al-Qayyum fihi isbatul qayyumiyah sifatan lillah ini adalah penetapan qayyumiyah kemandirian Allah sebagai sifat bagi Allah wa hiya kaunuhu subhanahu qaiman bi nafsi muqiman li khalqihi yang nama Allah Al-Qayyum ini Allah tegak mandiri dengan urusannya sendiri, menegakkan sendiri dan menegakkan urusan makhluknya. Bapak sekalian, adapun kita ini serba tergantung mutlak dengan orang lain dan puncaknya kepada Allah Kita mau minum dengan gelas seperti ini, teh ada air, ada teh, ada gula, ada gelas, ada tutup, ada cawan. Berapa orang yang kita butuhkan kira-kira? Apa kita mau mengadakan air sendiri, mengadakan gula sendiri, mengadakan teh sendiri, mengadakan pabrik untuk membuat tutup cangkir ini sendiri, mengadakan pabrik membuat cawan, meletakkan gelas sendiri, sampai tuwek nggak jadi minum teh nunggu tumbuhnya pohon teh sampai panen, sampai metik baru nyelup membuat teh. Ya selak ngeluh selak mati. Kita untuk minum teh melibatkan sekian banyak rentetan manusia. Untuk pakai baju dan seterusnya kita melibatkan banyak tidak bisa kita mandiri nggak bisa. Ah, Allah Subhanahu wa taala menegakkan urusan dirinya dan menegakkan urusan selainnya sehingga total semuanya itu bergantung kepada Allah taala. Sehingga fawaismun dalun ala amrain sehingga nama Allah Al-Qayyum adalah nama yang menunjukkan tentang dua hal. Yang pertama kamalu ghina rabb subhanahu kesempurnaan Allah yang tidak membutuhkan selain Allah sama sekali. Allah mandiri total yang tidak membutuhkan apa dan siapapun. Allah al-ghaniyu an khalqih. Allah zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan makhluknya. Sehingga Allah katakan, Innallaha la ghaniyun anil alamin. Sesungguhnya Allah sama sekali tidak butuh kepada para makhluk Adapun makhluk ini yang totalitas butuh kepada Allah Taala. Oleh karena itulah Allah sebutkan di dalam ayat di antaranya, Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semuanya itu adalah fuqara' adalah orang-orang yang fakir. dalam bahasa kita melarat, dalam yang lebih kasar lagi kere. Wahai manusia kalian semuanya lah kere. Ilallah mutlak dan Allah Ta'ala. Jenderal besar super ya ini hebat. Kira-kira ada kelemahannya enggak? Ngantuk, juga tidur, juga membutuhkan yang lelehnya segala macam. Dia nggak bisa berbuat sendiri, mandiri total nggak bisa. Kalau jenderal besar hebat, tapi nggak ada prajuritnya, kehebatannya tidak akan kelihatan. Oh nggak ada prajuritnya, nggak ada musuhnya. Ah sehebat apapun manusia mutlak membutuhkan yang lainnya dan dia punya kelemahan yang tidak bisa ditindarkan. Oleh karena itulah Allah hinakan Fir'aun yang mengaku dirinya Rob, anak rob Rabbukul A'la, ternyata hanya kelebon air mati. Kelekek, kelekek, kelekek di lautan mati. Nggak bisa menolong dirinya sendiri Wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah itu al-ghaniyu, zat yang makaya, tidak membutuhkan yang lainnya. Al-hamid, zat yang maha terpuji, semua sifat Allah terkumpul pada Allah, kesimpulannya Allah terpuji dari segala sisi. Manusia terkadang terpuji, tapi dalam keterpujiannya itu ada batasnya dan sisi lainnya banyak jeleknya cerdas, super cerdas. Secerdas-cerdasnya dia pasti ada mentoknya. Selain itu cerdas ya, cerdas tapi amit-amit elek. Wongi elek. Sehingga karuan ada cacatnya. Jarang yang cerdas, guanteng total, kaya raya, sehingga terkumpul semuanya jarang. Jarang, sangat jarang. Ada yang guanteng, tapi lelet. Kemudian kalau suruh kerja, ngeluhan. Akhirnya hanya dapat gantengnya tok. Yang kadang-kadang pemuda-pemuda ini kalau mau kawin mintanya yang dapat yang cantik ustadz, putih, langsing, kuning, langsat, pinter masak, kemudian pintar nyuci, pintarnya telika, terampil ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, lululululah. Kalau ada di Pak Dewi. Ini susah menggabungkan semua yang macam-macam itu kemudian dia cari. Ya kalau pengen dapat tukang masak ya, ya cari simbok-simbok aja yang pintar masak sana. Ya kadang-kadang ya ada lebihnya ini, ada kurang yang lainnya. Maka kawin itu, nikah itu diantaranya maklumilah kekurangannya. Ingatlah kelebihannya, kata Allah. Walatan sawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan keutamaan diantara kalian. Waktu anda ngelamar, itu pasti ada menarik. Itu yang antum ingat-ingat terus. Waktu yang wanita ini menerima lamaran si fulan yang laki-laki, pasti ada yang menarik itu yang kamu inginkan terus. Adapun berikutnya ada kekurangan itu tutup dan saling disembunyikan. Ah, kalau tidak ada kekurangan sama sekali hanya Allah taala. Makanya Allah ingatkan Hamba yang paling sempurna itu yang paling merasa fakir, yang paling merasa dia itu rendah. Maka ketika Nabi mengajari kita bagaimana di hadapan Allah di antara wasilah doanya, Allahumma ini abduka ibnu abdika ibnu amatik. Ya Allah, aku ini adalah budakmu ya Allah, anak budak laki-lakimu ya Allah, anak budak perempuanmu ya Allah, sehingga menyebutkan silsilah budak untuk menunjukkan diri dia dan rendah. Tapi kalau sudah mulai dia merasa hebat, merasa kaya, merasa nggak butuh, ini pasti akan kurang ajar. Maka Allah katakan apa? Kala innal insana layatogha. Berikutnya apa? ar Manusia ini benar-benar kurang ajar, kata Allah. Melampaui batas. Kapan itu? Ketika dia melihat dirinya itu kaya sehingga tidak merasa butuh kepada orang lain, bahkan kepada Allah sampai nggak merasa butuh. Ah, Al Qayyum yang kedua adalah sempurna dalam zat ini dalam kudrah dan tadbirnya. Kamalu kudratihi wa tadbirihi. Lihada lihadil makhlukat. Ini Allah sempurna dalam kekuasaan dan pengurusan kepada makhluknya. Sempurna total. Sempurna total. Allah sampai bertanya kepada orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Wajalu lillahi syuraka'a kul sammuhum. Apakah Allah Ta'ala yang qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat? Allah yang mandiri total menegakkan segala urusan. Allah Lalu tahu-tahu mereka membuat sekutu bagi Allah Ta'ala, membuat syuraka sekutu bagi Allah Ta'ala. Kul samuhum. Apakah memang sama suraka yang mereka jadikan suraka itu dengan Allah Ta'ala sama sekutu-sekutu yang mereka jadikan sekutu dengan Allah Ta'ala? Allah diantara tunjukkan kekuasaan Allah. Innallaha yumsiku samawati wal arda an tasula. Allah yang memegang langit dan bumi untuk runtuh. Wala in zalata seandainya langit dan bumi itu runtuh, in amsakahuma min ahadin min ba'di, enggak ada seorang pun yang sanggup untuk menahan dari keruntuhan langit dan bumi. Singap betul Allah menunjukkan kesempurnaan total dalam mengurus makhluknya, menegakkan urusan para makhluknya. Tidak ada kita yang tidak membutuhkan Allah. Bahkan walaupun sekejap mata kita membutuhkan Allah Ta'ala, tidak ada yang lepas daripada kebutuhan kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi pun mengajarkan, Ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghif, asli sa'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfatain ya Allah urusan memperbaiki diriku, jangan engkau serahkan hal itu kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Sekalian, uh, jamnya sudah habis. Yang kesimpulannya beliau mengatakan wa kullu dzalika yadullu ala atmi sya'ni hadainil ismaini wa jalalati qudroi eh, qadrihima wa ma yaqtadiyanihi min adzul wal khudu. Semua penjelasan-penjelasan di atas itu menunjukkan tentang agungnya dua nama Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala yang ini melazimkan, menuntut kita untuk benar-benar adzul wal khudu memiliki ketundukan dan penghinaan di hadapan Allah sehina-hinanya dan tunduk setunduk-tunduknya. Sehingga betul-betul kita betul-betul sangat membutuhkan Untuk Allah telak zat yang al-hayyu, zat yang al-qayyum. Kita aja kalau memiliki tuan, memiliki doro yang mengurusi banyak urusan kita, kita akan menghinakan diri. Apalagi yang urusan kita sedetik pun kita nggak bisa lepas kebutuhannya. Maka kita akan menghinakan diri kepada Allah dat yang memiliki sifat yang sebelas buat demikian sekalian mudah-mudahan manfaat terima kasih banyak jazakumullah khair wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh